جل وعلا وبتوفيقه وإذنه <clears throat> Pada pagi yang berbahagia ini di Yaumul Ahad pada tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Januari 2025 Masehi di tempat yang mubarakah ini di masjid min masajidillah yakni masjid pesantren Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah di kota Mamuju di desa Tike Sulawesi Barat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga barakallahu fikum sehingga senantiasa pula kita bersyukur kepadanya jalla wa ala dengan dengan mewujudkan tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala wahdah dengan mewujudkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Maka kita bersyukur kepadanya Jalla wa ala dengan nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang Allah curahkan kepada kita semua sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan selanjutnya setelah pembahasan zikru al-maut maka pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah berpegang teguh di atas prinsip ahlu sunnati wal jamaah maka insyaallah ta'ala saya akan membacakan kepada antum salah satu kitab kecil yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau usul-usul dakwah as-salafiyah ahlu sunnati wal jamaah. Naam, yaitu kitab kecil yang dikarang oleh asy syeikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala yang beliau adalah salah seorang alim dari jajaran para ulama yang meninggal di masa muda yang umur beliau 38 tahun meninggal dunia rahimahullahu taala beliau bermukim di Riau dan merupakan penuntut ilmu mujtahid bahkan dalam jajaran ulama yang dipuji oleh para ahli ilm dan beliau berguru dengan para ulama-ulama sunnah di zaman kita. Naam. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin. Dan para masyayikh, masyayikh yang ma'ruf dari kalangan masyayikh kita ahlus sunnati wal jamaah. Dan beliau dengan umur yang masih muda memiliki karangan yang banyak. Naam. Salah satu karangannya beliau yang singkat ini yaitu usul ad-da'wah salafiyah yang beliau menyebutkan kurang lebih 10 asas atau prinsip yang menjadi prinsip-prinsip sunnah dan prinsip dakwah as-sunnah as-salafiyah dan memiliki kitab-kitab yang lain juga beliau memiliki kitab Daruratul Ihtimam bis Sunanin Nabawiyah daruratnya berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah. Demikian pula kitab Al-Hujajul Qawiyah fi anna wasail ad-da'wa tauqifiyah yaitu hujah-hujah yang kokoh di dalam menjelaskan bahwa wasilah-wasilah dakwah itu adalah tauqifiyah yakni harus di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Naam, kita tidak berdakwah dengan mengada-adakan cara tersendiri yang menyelisihi usul-usul sunnah sehingga kita terjatuh dalam bid'ah sebagaimana terjatuhnya para kelompok-kelompok hizbiyah. Naam. Beliau memiliki juga kitab Muamalah Ma'al Hukam, Muamalatul Hukam bagaimana kita bermuamalah kepada para penguasa, kepada umara ulil amr, ulatul umur para sultan. Naam. Beliau juga memiliki kitab bahkan terkait dengan jarah wa ta'dil. Ya. Terkait dengan kaidah-kaidah di dalam memahami ilmu jarah wa ta'dil. Barakallahu fikum dan kitab-kitab yang banyak dan takhusus beliau dari disertasi atau riset penelitian beliau Beliau takhusus dalam perkara al-qadha yaitu uh, mahkamah. Naam, beliau memiliki takhusus keahlian di dalam perkara qadha wal hukum. yakni terkait dengan uh, mahkamah, qadhi dalam memutuskan perkara-perkara manusia. Naam, yang dituntut padanya untuk berbuat adil Barakallahu fikum. Sehingga tidak dipersaksikan akan keilmuan beliau rahimahullahu taala Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Ali Abdul Karim rahimahullah barakallahu fikum jadi saya langsung masuk kepada inti pembahasan kita Naam jadi tidak perlu saya membacakan dari terjemah singkat beliau. Alhasil cukup kita menyampaikan secara global. Insyaallah taala antum bisa membaca sendiri terkait dengan e, biografi beliau atau terjemah beliau secara singkat dari nama nasabnya, kelahirannya, tuntutannya terhadap ilmu, nah guru-gurunya, Kemudian jabatan-jabatan yang diberikan, karangan-karangannya, sampai meninggalnya rahimahullahu ta'ala. Nah, al ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebagian, sebelum saya memulai, saya ingin tambih. Sebagian ikhwa, para penuntut ilmu asatidah, Sebagian mereka tidak mau atau seakan-akan fobi untuk membaca kitab ulama-ulama di zaman sekarang. Ya, mereka mau merujuk langsung ke kitab induk. Ya, dalam berbagai masail. Naam. Barakallahu fikum. Ya, Tentunya ini butuh dirinci. Ya, ucapan seperti ini tidak mutlak. Kalau yang membaca seperti kita yang belum memahami dengan baik, ya, ilmunya belum meluas dan mendalam, maka kita butuh perantara para ulama-ulama di zaman sekarang yang mengantarkan kita untuk mengetahui pemahaman yang benar dan penerapan yang benar terhadap kitab-kitab terdahulu. Ya, dari kitab para salaf, kitab warisan. Baik dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah ibadah atau masalah tafsir ya atau masalah hadis dan seterusnya barakallahu fikum. Ya, kita butuh wasilah dari para ulama-ulama masyaih kita di zaman sekarang yang ma'ruf dengan sunnah yang gigih dalam membela dakwah sunnah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah butuh kepada mereka salah satunya adalah Asyikh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah yang memiliki banyak kitab-kitab alhamdulillah ya dan mendapatkan pujian dari para ulama, para masyayikh. Naam. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan umur yang masih muda meninggal dunia ya di umur 38 tahun. Naam. Dengan kecelakaan ya menabrak onta ya yang menyeberang beliau membawa kendaraan qaddarallahu masyafal ya semua adalah dengan uh, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga saya kembali kepada ucapan tersebut itu tidak mutlak. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang langsung ke kitab induk bisa salah dalam memahaminya dan belum bisa, belum mampu, maka dia butuh melalui wasilah para masyayikh yang mungkin bahasanya lebih mudah dan memahamkannya lebih mudah. Ya. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang memiliki kemampuan dari talabatul ilm mujtahidun. Ya, mereka mampu dan itu jelas lebih afdol merujuk kepada kitab-kitab induk, kitab-kitab turath ya, lalu menjelaskan uh, pemahaman dan praktek tatbik yang benar. Barakallahu fikum. Namun bukan berarti kita mencela. Ya, yang salah kalau seperti saya misalnya dalam daurah seperti ini membacakan kitab-kitab ulama yang di zaman sekarang lalu disalahkan atau dikritik. Itu keliru. Ya yang mestinya sebaiknya masuk langsung kepada kitab-kitab induk. Nah, barakallahu fikum. Maka saya memilih hal ini karena untuk tingkatan kita kita butuh, ya. Dan kedua lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Sekarang pukul 11 kurang 7 menit. Nah, insyaallah taala kita akan Eh, memulai dengan waktu ini sampai kurang lebih satu jam insya Allah. Berarti di 12 kurang 5 menit. Insya Allah ta'ala. Ya, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, antum mengantuk atau ya uh, apa loyo atau lemah labas kita istirahat 5 atau 10 menit di tengah majelis. Enam. Apakah kelemahan itu dari saya pribadi? Ya, apalagi suara saya yang uh, lemah ya, tidak los. Enam, suara saya sempit. Enam. Dan uh, itu kebiasaan ya. Kebiasaan mungkin lendir atau yang semisalnya. <clears throat> Walhasil suara saya tidak los ya sehingga Terbatas, sangat terbatas. Barakallahu fikum. Nah, berhasil kita memulai insyaallah taala sesuai dengan keadaan dan kondisi kita yang ada dan waktu barakallahu fikum. Maka kita memulai dari usul saya bacakan langsung dari 10 usul lalu kita masuk satu persatu dengan bisa melangkahi ya karena ini bukan susunan tertib boleh kita memilih poin-poin yang mana yang kita dahulukan nah maka saya bacakan beliau usul 10 usul yang beliau sebutkan dalam kitabnya usul dakwah salafiyah ini usul yang pertama adalah al-ihtimam wal inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquh fid din yaitu bersemangat dan perhatian di dalam menuntut ilmu syar'i dan bertafaqquh fid din upaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala al-aslu tsani usul yang kedua adalah al-hirsu 'ala tatbiqil amali lil Islam bersemangat untuk mempraktekkan mengamalkan Islam amalan-amalan saleh al-aslu tsalits Usul yang ketiga dakwah ila Allah taala ala basirah, yaitu berdakwah di jalan Allah taala di atas ilmu, di atas basirah. Al-aslu rabi' usul yang keempat al-ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman yaitu berkomitmen perhatian terhadap akidah salaf baik dalam al ilmu, amal dan ta'lim, dakwah, tarbiyah. Nah, berihtimam perhatian kepada akidah salaf. Ya, memiliki perhatian yang besar kepada akidah salaf, baik dalam ilmu, amal dan ta'lim atau tarbiyah, dakwah. Kemudian al-aslul khamis, usul yang kelima, al-ihtimam bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal amali biha wad da'wati ila dhalik yaitu bersemangat perhatian terhadap sunnah nabawiyah yakni semangat dan perhatian dalam menegakkan mengamalkan sunnah nabawiyah dan bersemangat untuk bermendakwakannya jadi punya perhatian dalam mengamalkan dan mendakwakannya enam terhadap sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam al aslus sadis usul yang keenam al irtibat bil wafiq bi ulama'is sunnah yaitu memiliki hubungan yang kuat terhadap ulama as-sunnah. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafidahullah taala. Ya. Yang beliau sebutkan terkait dengan usul-usul as-salafiyah. Ya, usul-usul dakwah salafiyah di antaranya adalah memiliki hubungan yang erat dengan ulama sunnah. Kemudian al-aslu sabi' usul yang ketujuh al-ibti'ad anil hizbiyat wal jama'atil islamiyatis sirriyah yaitu menjauhkan diri dari hizbiyah dan jamaah-jamaah Islam yang sirriyah, jamaah-jamaah yang terselubung ya, yang sembunyi-sembunyi, yang memiliki aturan-aturan tanzim yang sembunyi-sembunyi barakallahu fikum maka ini dijauhi karena itu merupakan kelompok hizbiyah Al-aslu tsamin, usul yang kedelapan, iltizamuna bima dalla alaihi al wa sunnah wa ajma' alaihi salaful umma fi muamalati a'immatina wa hukamina. Yaitu berkomitmen di atas apa yang berada padanya, di atas apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma' para salaful ummah terkait dengan muamalah a'immatina wa hukamina dalam bermuamalah bersosial terhadap para pemimpin-pemimpin dan para hakim-hakim, yakni para pemerintah, penguasa, sultan. Nah, bagaimana bermuamalah dengan mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para salaf. Ini usul yang kedelapan. Al-aslu tasi' usul yang ke-10, yang ke-9 munabadzatu ahlil bidah wa tahdhiru wa tahdhir minhum menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir mereka. Menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir mereka. Yakni memperingatkan umat dari mereka ahlul bid'ah. Al-aslul ashir, prinsip yang ke-10 yaitu iltizamu nabil kitabi was sunnati fi kulli su'unina wa ahwalina yaitu berkomitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah dalam seluruh urusan kita dalam seluruh keadaan kita. Ya, semuanya tidak lepas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Demikian 10 usul yang beliau sebutkan rahimahullahu taala terkait usul yang pertama ini sudah sering kita bahas barakallahu fikum bagaimana ihtimam dan perhatian para salaf ya terhadap talabul ilmi syar'i dalam menuntut ilmu syariat dan semangat upaya untuk bertafaqquh fid Ya, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, khususnya dalam perkara akidah, tauhid. Lawannya adalah syirik. Kemudian dalam perkara sunnah, lawannya adalah bid'ah. Kemudian dalam perkara amalan-amalan saleh yang lawannya adalah amalan-amalan maksiat, dosa-dosa maksiat. Barakallahu fikum dan seterusnya kita memiliki perhatian dengannya untuk memahami syariatul Islam dengan menuntut ilmu, bermajelis ilmu seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Majelis ilmu, majelis ta'lim bertafakku fid merupakan ya upaya untuk memahami agama Allah dan ini adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ma'ruf di dalam ya hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan untuk menuntut ilmu di dalamnya talabul ilm syar'i maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia memudahkan dia jalan pintas menuju surga Allah jalla wa ala nah maka menuntut ilmu, bertafaqquh fid adalah jalan pintas menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Nah, demikian ya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an sangat banyak dan saya ingin menukilkan apa yang disebut dinukilkan oleh penulis ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait dengan usul yang pertama kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal an ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi bahwa manusia dalam kebutuhan terhadap ilmu mereka lebih butuh daripada kepada makanan dan minuman karena seseorang butuh terhadap makanan dan minuman dalam sehari dua sekali atau dua kali Adapun kebutuhannya terhadap ilmu adalah kebutuhannya sejumlah nafasnya yang keluar masuk. Subhanallah. Ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Naam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menukilkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Naam, disebutkan oleh Syekh yaitu pada jilid yang kedua halaman 470 dalam kitab Madarijus Salikin. Baik. Itu secara singkat barakallahu fikum terkait dengan ya pentingnya dan merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah apalagi di dalam dakwah mereka adalah semangat dalam menuntut ilmu dalam bertafakku fid din dan mengetahui keutamaannya. Naam. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, prinsip yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam, yaitu semangat beramal. Ya, semangat di dalam beramal. Naam, karena ilmu tanpa amal seperti buah tanpa pohon. La faidata fih. Tidak ada faidahnya. Naam, dan itu merupakan apa? Sifat daripada Yahudi ya berilmu tanpa semangat untuk mengamalkannya atau bahkan dia punya ilmu tapi dia menyelisihi ilmu tersebut dalam hal amalannya maka ini sifat daripada Yahudi yang disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an dalam suratul Fatihah Nah ini sudah jelas yaitu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya jalannya orang-orang, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya al-maghdub, bukan jalannya yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalannya al dhallin yang disesatkan oleh Allah. Al-maghdub ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yaitu Yahudi karena mereka berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya atau menyelisihi ilmu mereka dengan amalan itu tadi. Itu Yahudi barakallahu fikum. Maka jangan kita menyerupai mereka. Ya, adapun adzallin yang sesat adalah yang beramal tapi tanpa ilmu. Itulah kaum Nasrani, beramal tanpa ilmu. Adapun ahlu sunnati wal jamaah mereka berilmu dan beramal ya, berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Naam, sehingga mereka keluar dari sifat al-maghdub dan juga keluar dari sifat ad dan keluar pula dari sifat yang Allah sebutkan dalam suratul Jum'ah pada ayat yang kelima sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah taala yaitu firman Allah taala mathalul ladina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin permisalan orang-orang yang di humilut Taurah yang dipikulkan kitab Taurah. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. yakni tidak mengamalkannya. Dia pikul berarti dia membawa punya ilmu, membawa ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Permisalannya seperti apa kata Allah? Kama thalil himar, seperti keledai himar. Yahmilu asfaro memikut memikul kitab-kitab besar di punggungnya akan tetapi tidak diamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan. Naam, bisa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Seburuk-buruk permisalan kaum orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim. Permisalan yang buruk barakallahu fikum yaitu seperti himar dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak punya semangat amal. Naam. Adapun prinsip yang ketiga, ayyuhal ikhwat wal akhwat, hafidhani Allah wa yaitu ad-da'watu ila Allah taala ala basirah. Ini sudah jelas. Wajibnya kita berdakwah di jalan Allah taala di atas basirah. Setelah ilmu, amal, kemudian kita dakwah. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah setelah ilmu dan amal. Pada posisi yang ketiga setelah ilmu dan amal. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman selalu digandengkan dengan ilmu. Ya. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan iman. Allah mengangkat derajatnya orang-orang di antara kalian, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ya. Dengan beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu, beriman dan beramal saleh. Ya, sehingga al-iman selalu digandengkan dengan apa? Al-ilmu. Tidak mungkin seorang beriman kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Keimanan tersebut terbangun di atas ilmu barakallahu fikum. Maka semua merugi kecuali orang yang berilmu. Beriman dan berilmu. Yang kedua beramal soleh. Wa amilus solehat. Yang ketiga watawasobil hak. Yaitu mendakwakannya. Saling mewasiatkan pada kebenaran yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, atau taklim tarbiyah Naam. Ya, sammi masjid. Beri nama sesuai apa yang ah, yang kita inginkan. Walhasil adalah dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar, terbiah atau ta'lim itu adalah perkara yang wajib setelah ilmu dan amal. Ya. Wajib berdakwah di atas basirah. Karena kalau berdakwah tanpa ilmu maka ini merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Merusaknya apa? lebih banyak daripada memperbaikinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ad-da'wa ilallah wajib di atas basirah sebagaimana hal ini dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf pada ayat ke-108 dan ini kebanyakan kita semua sering mendengarkan bahkan telah menghafalkannya. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya kata Rasulullah, saya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan demikian bahwa beliau itu berdakwah di atas apa? Ilmu. Beliau dan orang-orang yang mengikutinya harus. Ya, bukan para nabi saja. Ya. Tetapi orang-orang yang mengikuti para nabi, jadi para duat Allah, dia wajib memiliki ilmu, berdakwah di atas ilmu. Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman dan praktek para salaf ya dari kalangan para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian tabi tabi'in. Manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis as-sahihain dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka demikian ikhwan fillah <clears throat> azzakumullah Taib. Dan dalam hal ini perlu kita menyinggung pula yaitu berdakwah tanpa ilmu, bahayanya berdakwah tanpa ilmu. Naam. Ya, secara umum berbahaya berbicara tanpa ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak dakwah formal seperti ini, berbicara dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang lain, non formal, berdiskusi diharamkan berdiskusi berbicara tanpa ilmu. Nah, dan itu mendapatkan ancaman yang berat. Ya, yang sering kita ulang-ulangi di dalam firman Allah taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha" dalam suratul Araf. "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan hanyalah Robku mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ma dhahara minha wa ma Yang tersembunyi atau yang nampak dari perbuatan keji diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal itham dan diharamkan pula perbuatan dosa. Ya, disebutkan dalam sebagian tafsir al itham adalah zina dan yang semisalnya. Ya. Kemudian diharamkan pula al bagyu Perbuatan bagyu ini suka membuat kericuhan, kekacauan di tengah-tengah manusia. Ya, sehingga merusak keamanan. Nah, ini al-baghyu, diharamkan, lebih bahkan ini lebih dahsyat daripada yang pertama dan kedua. Ya. Karena dia merusak umum banyak orang. Ya. Al al al, al fawahish, al-ithm, al-baghyu. Dan yang keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Engkau berbuat syirik. Syirik lebih berat dari tiga ini. Lebih berat dari fawahish, dari al-itham, dari al-baghyu. Ya. Yaitu syirik. Yang keempat, yang kelima, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata terhadap agama Allah sesuatu, terhadap Allah sesuatu yang engkau tidak punya ilmu dengannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tertib ya al-ithm, urutan dosa yang terbesar berkata tanpa, dalam agama Allah tanpa ilmu. Padahal dosa yang paling besar itu syirik. Tidak ada di atasnya. Ternyata ayat ini ada lagi di atasnya yang kelima. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah mengatakan bahwa karena mengapa Allah menyebutkan yang kelima ini? Karena semua dosa yang empat ini sumbernya dari kejahilan. Dari kejahilan tidak adanya ilmu. Tanpa ilmu seseorang jatuh ke dalam fawahish, jatuh ke dalam isim, jatuh ke dalam al-baghi, jatuh ke dalam asyirkum billah. Maka ini menunjukkan bahayanya ya berkata tanpa ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian ikhwani fillah azakumullah. Taib. Di sini beliau menukilkan ucapan Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim Rahimahullah taala dalam catatan kaki terhadap kitab tauhid ya kata beliau Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah wala budda lid da'wati Allah min syartain wajib dalam berdakwah di jalan Allah dua syarat antakuna khalisatan wajihillah. syarat yang pertama hendaklah ikhlas mengharapkan wajah Allah semata yang kedua wa antakuna wifqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masih satu. Syarat yang pertama, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna da'i arifan bima yad'u ilaih. Dan yang kedua adalah hendaklah dai itu memiliki pengetahuan ilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Ini dua syarat kata beliau Al-Imam Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fa in akhalla bil awwal kana musyrikan. Kalau syarat yang pertama hilang, maka dia menjadi orang yang musyrik. Yakni tidak ada keikhlasan. Lawannya ikhlas adalah syirik. Nah, wa in akhalla bitsani kana mubtadi'an. Kalau syarat yang kedua hilang yakni mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia menjadi ahlul bid'ah, menjadi mubtadi'. Nah, ya, Maksudnya syarat yang pertama tadi adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syarat ikhlas hilang berarti akan jatuh ke dalam syirik. Kalau syarat mengikuti sunnah hilang berarti jatuh ke dalam bid'ah. Nah, kemudian syarat yang kedua yang harus dalam dakwah ilallah adalah berilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Nah, disebutkan hal ini dalam hasyiah kitab Tauhid pada halaman 55. Demikian ikhwan fillah azakumullah selanjutnya al-aslur rabi' prinsip yang keempat adalah al-ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Kita memiliki perhatian terhadap akidah salaf baik dalam ilmu, amal dan ta'lim. Artinya apa? Kita semua dituntut untuk semangat. Ya, terutama dalam memahami akidah salaf, bagaimana akidahnya para salafun saleh. Ya, dari para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Generasi yang terbaik ini yang dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Abdurrahman bin Mas'ud disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Ini manusia terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi tabi'in. Bagaimana akidahnya mereka? Kita harus punya ihtimam, perhatian. Bagaimana ilmu akidah mereka? Ya, bagaimana dalam mengamalkan dan mempraktekkannya dan bagaimana dalam mendakwakannya, mentaklimkannya. Nah, barakallahu fikum maka ini penting, yaitu al-aham fal-aham. Yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya dan seterusnya. Dan yang paling terpentingnya adalah bagaimana menjelaskan akidah, tauhid, akidah Islamnya yang benar. Jangan sampai, barakallahu fikum, ada di antara kita, tetangga kita jatuh dalam syirik. Tetangga kita jatuh dalam syirik. Teman kita sudah setahun dua tahun mengenal dakwah, masih jatuh dalam syirik. Abadan, berarti anda tidak berdakwah. Berarti Anda kholal, cacat dalam berdakwah atau tidak memahami cara dakwah yang benar. Nah, ya, aib. Ya, sebagian ikhwah 10 tahun, 20 tahun berdakwah, ustaz di suatu tempat. Ketika kita datang berkunjung di tempat tersebut, ikhwah itu bertanya, "Ustaz, apa itu Ikhwanul Muslimin? Apa itu Sururi?" Di zaman sekarang yang saya maksud. Miskin. Kalian sudah 10 tahun mengenal dakwah sunnah dan duduk di majelisnya seorang ustadz yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Kalian tidak paham tentang ikhwanul muslimin, tentang khawarij. Tidak paham tentang apa yang didakwakan oleh ustadzmu. Nah, subhanallah. Ini yang diistilahkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i. Hafidahullah dalam salah satu kaset beliau. Ya, kurang lebih tiga tahun yang lalu Beliau di kaset itu dan itu di di posting di grup. Silahkan antum dengarkan. Nidaun ajilun. Ya. Nudujan ilmiyan wa da'fan manhajiyan. Nah, yaitu ada kalangan mas, para penuntut ilmu salafiyin alus sunnah beliau berbicara di Yaman ya ini untuk di Yaman yaitu punya kematangan ilmu nuzujan ilmian punya kematangan ilmu namun dhafan manhajian, lemah manhajnya. Lemah manhaj. Ya. Lalu beliau mencontohkan sebagian mereka berdakwah dengan mengkhususkan tazkiyatun nufus. Ha? akhlak, pensucian jiwa, terus-terusnya, seterusnya. Seakan-akan dia ini seperti jamaah tablik, kata beliau. Dicocokkan seperti jamaah tablik. Maksudnya apa? Dia berdakwah tapi orang-orang yang didakwai jatuh dalam berbagai penyimpangan. Jatuh penyimpangannya jamaah tablik, jatuh penyimpangannya khawarij, jatuh penyimpangannya hizbiyah karena tidak diajarkan. Ya. Bahkan jatuh dalam sebagian kesyirikan, naudzubillah. Padahal dia bertetangga dengan orang tersebut. Miskin. Aina antam? Aina al-ghirah? mana kecemburuan terhadap akidatut tauhid, kecemburuan terhadap sunnah. Tetangga Anda, teman Anda tidak memahami akidah yang benar, masih jatuh dalam syirik, masih jatuh dalam perdukunan, masih jatuh dalam keyakinan khurafat. Teman Anda, tetangga Anda tidak pernah ada dakwah kecuali sekedar berkawan saja, bermain, bertertawa, bercanda. Subhanallah. Ini pentingnya apa? Prinsip ini. Ihtimam dengan akidatus salaf, ilman wa amalan wa da'wa wa ta'liman. Dalam hal ilmu, dalam hal amal kita amalkan dan dalam hal dakwah kita dakwahkan. Kalau kita sudah berupaya, sudah kita tegakkan itu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lepas. Tapi kalau berbahasa basi saja, tidak pernah anda menasehatinya. Lalu orang itu jatuh ke dalam syirik. Ini namanya berteman bukan karena Allah. Nah, berteman karena dunia. Ada tendensi yang lain. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali sekali lagi kalau dia dalam proses. Ya, dia telah mendawainya dan proses belum menerima lemah lembut, diulangi lagi dan seterusnya, sabar, tahammul. Dia melihat masih mungkin ya untuk disabari, disabari sampai pada puncaknya misalnya dia mendawai orang lain, memberi madarat ya. Lalu setelah itu ditahdir. Ya. Tapi kalau dia awam, butuh waktu setahun, dua tahun, pelan-pelan dinasehati, itu namanya proses dakwah. Itu kebaikan. Tidak terburu-buru, kemudian langsung ditahdir, langsung dijauhkan dari ya e, lingkungan. Tidak. Tetapi bukan juga berarti berlambat-lambat. Ya, tidak ada giro kecemburuan. Bukan juga terburu-buru. Ya, tetapi ahlus sunnah wasata di pertengahan. Naam. Alhasil, ikhwan fillah azzakumullah, ini penting ya dan subhanallah ketika saya mendengarkan kaset ya salah orang seorang syekh kita di Yaman itu Syekh Abdul Aziz Al-Burai hafizanallah wa iya beliau menyampaikan hal tersebut subhanallah Naam bahwa di sana ada ya di kalangan salafiyin nudujan ilmiyan wa dha'fan manhajia. yaitu ilmunya matang ilmunya kuat ya mereka salafiyin tetapi lemah manhajnya nah, ini penting nah lemah manhajnya yakni karena tidak punya perhatian untuk tidak punya ihtimam di dalam menjelaskan padahal di masa-masa fitnah ini lebih utama untuk dijelaskan karena semakin banyaknya syubhat Ya, sebagian mereka mengatakan, oh itu bukan lagi di zamannya sekarang, itu dulu. Di zamannya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, subhanallah. Adapun sekarang bukan lagi zamannya. Nah, ini dakwanya Hizbiyun yang suka mudda'una bis salafiyah yang mengaku-ngaku dengan dakwah salafiyah yang muncul di media-media, di TV, di YouTube, di mana sebagainya, menyebut-nyebut sunnah, sunnah, sunnah, tapi mereka dalam jaringan hizbiyah ya yang barakallahu fikum tidak memiliki ihtimam terhadap akidatus salaf dalam hal ilmu, amal terlebih-lebih dalam hal tatbik ta'lim. Naam. Ya, sehingga mereka hanya yang penting sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu fikih dibacakan fikih. Uh, ada Walaupun kitab akidah dibacakan, tapi antum tidak memberi contoh praktek di lapangan, ya bahwa akidah alusunnah ini lawannya adalah ini dalam asma wa sifat. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Jabriyah, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Asy'ariyah dan sebagainya dari kelompok-kelompok dijelaskan dan itu disebutkan para ulama dalam tata cara dakwah mereka dan karya tulis mereka. Dicontohkan Begitu pula dalam menjelaskan sunnah. Dicontohkan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam dari sunnah dan menjadi bid'ah. Kelompok ini, ini, dan ini. Bahkan disebut tokoh-tokohnya. Dan disandarkan kelompok itu kepada tokoh tersebut. Jahmiyah, Jahm bin Sofwan. Ya? Iya kan? Nah. Barakallahu fikum. Hampir semua. Ya? Qadariyah yang menolak takdir Kadang disandarkan dengan pemahamannya. Ya. Kadang disandarkan dengan orangnya. Nah, kalau di zaman sekarang ulama menyebutkan sururiyah. Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya kan? Kalau turafi, turafiyin kepada lembaganya, iya turaf. Jadi bisa disandarkan dengan pemahaman lembaganya atau lembaganya, bisa disandarkan dengan orangnya. Kadang seperti itu barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga Mas Syekh heran, datang seorang penuntut ilmu bertanya tentang sururiyah, sementara dia sudah 10 tahun ya, berdakwah dia tidak tahu sururiyah. Isyhada. Syekh heran. Ha. Di zaman kita sekarang, sebagian dai yang mengaku sunnah ini tadi mengatakan tidak perlu diajarkan tentang sururi, tentang pemahaman turafiyin. Ya, ajarkan saja ilmu. Subhanallah. Ternyata dia mengajarkan ilmu, jatuh di dalam jaringan sururiyah. Jatuh dalam jaringan Haddadiyah. Haddadiyah pengikut Mahmud ibn Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Nah, kenapa? Karena walaupun dia diajarkan ilmu, tapi tidak diberi contoh dan tatbik yang benar. Sehingga dia dengan mudah terjatuh dalam berbagai syubhat, jaringan-jaringan syubhat dari kelompok-kelompok hizbiyah. Nah, jadi itu ucapan yang tidak benar, subhat, ya. Nah, subhatnya mereka ini tadi yang muddauna bis salafiyah, yang mengaku-ngaku ya bahwa mereka itu berdakwah dengan dakwah salafiyah. Nauzubillah. Nah, ya mereka meremehkan. Lihat antum di YouTube-YouTube mereka, mereka meremehkan hal ini. Ini pecah-pecah, cuman masalah Yahuturah, cuman masalah Sururiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Anda tidak secara langsung menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat pecah dengan Khawarij. Cuma masalah Khawarij. Mereka ahli ibadah, ahli saum, ahli puasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan mereka kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Nah, Rasulullah SAW mereka Rasulullah mengatakan tentang mereka yang berukuna minad din kama yang berukus sahmu minar ramiyah mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Khawarij. Siapa Ibnu Muljim? Hah? Siapa uh, siapa namanya Abdurrahman? Dzul Khuwaisirah. Hah? Siapa dia? Temannya Ibnu Abbas atau muridnya sahabat Ibnu Abbas? jadi khawarij. Subhanallah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, anjing-anjingnya neraka atau keluar dari anak panah, eh, keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Ditahdir dengan keras. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang melenceng dari prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip usul-usul sunnah. Yaitu seperti memerangi penguasa, mengkafirkan penguasa, pemahaman khawarij, mencela-cela para penguasa. Ah, di zaman sekarang banyak sekali ini kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku sebagai dakwah salafiyah dai-dai di media-media, dia adalah mengajarkan kitab sunnah, kitab tauhid, menyebut-nyebut Syekh bin menyebut Syekh Mukbil, Syekh Rabi, terkadang mereka sebutkan yang pada hakikatnya mereka benci kepada Syekh Mukbil, kepada Syekh Rabi. Ya, orang-orang Hizbiyah ini paling benci dengan dua syekh ini. Di zaman sekarang. Nah, sehingga mereka hanya mau menyebutkan siapa? Syekh bin Bas, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, eh, apa uh, Syekh Al-Albani, itu saja yang disebutkan. Ya, untuk membuat pengkaburan dan subhat di tengah-tengah umat. Sehingga umat nanti menyangka orang-orang yang baru taklim. Atau yang taklim di salafi tapi ustadznya tidak pernah menjelaskan. Ya, mencontohkan praktek-praktek. Ya, percontohan-percontohan. Dan menukilkan dari ulama tentang eh, hizbiyah-hizbiyah uh, di zaman sekarang. Tidak pernah disebutkan. Akhirnya dia pun gampang sekali mengikuti taklimnya orang-orang ini tadi. Yang bermuluran subhat. Ya, akhirnya terkena lagi subhatnya. Sedikit-sedikit terkena subhatnya. Ketemu lagi dengan teman diskusi, oh sudah berbeda, sudah pemikirannya lain lagi. Ada lagi subhat. Ya. Karena dia suka mendengar-dengarkan dari dai hizbiyah. Walaupun dia mengaku sebagai ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Maka ini hal yang sangat penting. Ya, untuk kita memiliki ihtimam terhadap akidatus salaf ilmu, amalan dan ta'liman dakwah. Ya, bagaimana para salaf di dalam mereka berdakwah ila Allah khususnya dalam perkara akidah. Ya, perkara tauhid, perkara sunnah dan seterusnya barakallahu fikum. Naam. Ini usul yang keempat yaitu ihtimam bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Iya. Kemudian beliau di akhir ya menyinggung sedikit terkait dengan orang-orang yang tidak punya ihtimam terhadap perkara akidah ya dan lawannya adalah perkara syirik. Naam. Beliau menukilkan ucapan Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala berkata, wa man ya'man syirka ba'da Ibrahim alaihissalam. Siapakah yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau sangat ihtimam dengan akidah dan sangat takut dengan syirik. Ya. Dalam firman Allah taala wajnubani wajnubani wabaniya an na'budal asnam. Ya. Perhatikan cara membacanya waj wajanubani wabadiya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku untuk kami beribadah kepada patung-patung kesyirikan-kesyirikan. Subhanallah. Ya. Beliau sebagai ambul ambia takut diminta kepada Allah semoga dijauhkan dari apa? Menyembah patung-patung, berhala-berhala, kesyirikan. Dan beliau juga berdoa untuk anak keturunannya. Ya, maka siapa yang merasa aman dari kesirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Subhanallah, apalagi di zaman kita sekarang, ya, yang fitnah banyak, perkembangan tatawur, yang sedikit-sedikit jatuh ke dalam ria, ujub, summa itu sangat gampang dan mudah. Ya, melalui media orang berbicara, dilihat gambarnya, retorikanya bagus, banyak pengikutnya, Sangat mudah untuk ditimpa dengan ria, ujub, summa Merupakan syirkum billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka lebih-lebih lagi. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak aman dari syirik, bagaimana dengan kita? Nah, ya sehingga kita harus memiliki ihtimam dalam perkara akidah ini. Perhatian khusus barakallahu untuk memahami akidah yang benar. Ya, tauhid yang benar dari tiga jenis tauhid apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid asma wa sifat, bagaimana kaidah-kaidah dalam asma wa sifat, bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengannya, demikian pula melalui sifat-sifat Allah bagaimana kaidah-kaidahnya itu penting. Ya, untuk diajarkan kepada umat agar mereka faham dan selamat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari perkara tauhid uluhiyah atau bahkan tauhid rububiyah dan lebih-lebih dalam tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian ikhwan fillah azzakumullah, usul yang kelima adalah ihtimam bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal amali biha wa da'wati ila dhalik. Yaitu bersemangat terhadap sunnah nabawiyah dan perhatian dengannya dan semangat untuk mengamalkannya dan mendakwakannya. Jadi tadi dalam perkara akidah, sekarang dalam perkara sunnah nabawiyah akidah tauhid. Ya. Setelah itu sunnah. Tauhid lawannya syirik. Sunnah lawannya apa? Bi bidah. Ini dua hal yang suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah melainkan melalui memenuhi dua syarat dan ini yang terkandung dari kalimat syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la ilaha illallah mengandung syarat yang pertama itu ikhlas ya seluruh amalan ibadah apa saja ilmu amal dakwah dan semuanya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia murni mengharapkan pahala dan perjumpaan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khairan. Yang kedua, ya dan lawannya tauhid akidah ini adalah syirik. Ya. Dikurangi saja ya, biar nomor satu. Ya. Yang berikutnya adalah syarat amal yang kedua. Syarat diterimanya amalan ibadah yang kedua adalah menyencocoki sunnah Rasulullah SAW. Lawannya adalah bid'ah. Nah, sehingga amalan ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia memenuhi dua syarat yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita harus memiliki perhatian khusus darinya perkara akidah dan perkara sunnah ya kita harus perhatian khusus naam dalam berilmu dengannya dalam mengamalkannya dan dalam mendakwakannya naam dan terkait dengan sunnah ini juga sangat sering kita mendengarkannya barakallahu fikum Nah, Iya, beliau menukilkan di sini, jadi saya ringkas barakallahu fikum karena waktu yang terbatas ya, mudah-mudahan bisa kita uh, menyelesaikannya secara global, secara singkat dari 10 usul ini. Nah, kita baru di usul yang kelima. Nah, taib. Eh, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31 ini yang disebut dengan ayatul mihnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal disebut ayat ujian. Kalau mau menguji seseorang benar tidak Islamnya, agamanya diuji dengan ayat ini. Apa itu? Qul in kuntum Allah Katakan Wahai Muhammad, takkan pada mereka ini, manusia, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu Maksudnya ikuti sunnahnya. Ya, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berarti syarat apa? Syarat kecintaan Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak semangat dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan melecehkannya, meremehkannya, maka dia tidak akan mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah taala menjadikan tanda kecintaannya kepada hamba-hambanya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ucapan Imam Hasan Al Basri yang dinukilkan oleh Imam Al Lalikai di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnati Wal Jamaah. yakni pada juz yang pertama halaman 70. Dicetakan Daru Thayyibah. Nah, demikian ikhwan fillah azzakumullah usul yang kelima yaitu bersemangat dan perhatian khusus terhadap sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah di sini jangan dipahami mustahab. Maksudnya hukum, hukum mustahab. Hukum mustahab itu kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksudkan sunnah, tapi yang dimaksudkan sunnah adalah Islam. Islam huwa sunnah, as-sunnah hiyal Islam. Sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Semua perkara Islam. Ya. Jangan diremehkan. Apakah dalilnya dari Al-Qur'an atau dalilnya dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan diremehkan. Sunnah wajib kita perhatikan dan kita tegakkan. Dan hukumnya bisa wajib sunnah meninggalkannya berdosa. Seperti mengangkat celana di atas mata kaki, memelihara jenggot, wajib. Yang meninggalkannya berdosa. Ya, bahkan terkait dengan mata kaki itu dosa besar karena ada ancamannya dengan neraka yaitu yang menurunkan celananya, menutup mata kakinya dan tidak boleh kita mengatakan itu kecuali yang sombong. Memang ada sebagian ulama dan itu zallah, ketergelinciran para kalafikum pendapat yang lemah ya dan yang kuat adalah justru dengan menurunkan celana itu itulah kesombongan. Nah, yang tidak sombong adalah kalau seperti Abu Bakar Siddiq dalam hadis yang perutnya sempit diikat rusak kadang lepas ikatannya turun Ya. Nah, itu bukan sombong namanya. Sudah bersungguh-sungguh untuk menjaganya namun kadang-kadang. Ya, barakallahu fikum. Maka ini juga sunnah tapi wajib hukumnya. Ya. Nah, dan dalam perkara-perkara yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Perkara salat, bagaimana sunnah, sunnahnya Rasulullah salat? Ya. Al-Fatihah dibaca dan rukun salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada salat baginya. Waman lam yaqra Fatihal kitab apa la salata liman liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca. Adakah dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Itu sunnah Rasulullah. Tapi hukumnya apa? Wajib rukunnya salat. Siapa yang tidak membaca dalam salat tidak sah salatnya. Itu sunnahnya Rasulullah. Paham tuh? Nah, jadi jangan disalahpahami kata sunnah di sini maksudnya adalah syariatul Islam. Ya. Nah, Kemudian prinsip yang keenam itu irtibat al-wathiq bi ulama sunnah. Adanya hubungan yang erat terhadap ulama sunnah. Ya, prinsip al-sunnah harus dia memiliki hubungan yang erat terhadap sun terhadap ulama sunnah. Ya itu tadi karena mereka wasilah yang memahamkan kita ya pemahaman Islam yang benar. Bagaimana memahami Al-Qur'an dan sunnah memahami eh, ucapan-ucapan uh, ucapan -ucapan para salaf dari para sahabat tabi'in ya tabi-tabiin dan seterusnya melalui ulama-ulama dari generasi generasi ya estafet secara estafet karena itu memang dijelaskan oleh Rasulullah Islam ini mata rantai estafet lailuha kana hariya la yazigu anna hali malamnya sama dengan siangnya tidaklah tergelincir orang yang tergelincir kecuali akan binasa kenapa karena mata rantai Islam jelas dari zaman Rasulullah para sahabatnya tabi'in tabi tabi'in dan sampai hari kita ini dan sampai hilayaumil qiyamah Berarti Islam ini secara estafet. Ya, yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain yahmilu hadzal ilm dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan memikul amanah ilmu ini, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dari setiap generasi orang-orang yang adilnya, orang-orang adilnya para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang yang adil. Ya, Bagaimana tugas mereka? Ya, tiga kata Rasulullah SAW. Ya, yanfuna anhu al ghalib. Meniadakan penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan, membantah, meluruskan. Apa? Menjelaskan penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Wa jahilin, meluruskan penafsiran orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang salah dalam menafsirkan, berbicara tanpa ilmu, maka diluruskan. Itu tugasnya para dai-dai tersebut ya wantihalal betulin dan membantah kebatilan orang-orang yang membuat kebatilan. Ini tiga tugas ciri khasnya ciri utama dari ulama-ulama sunnah. Nah, maka mereka adalah mata rantai Islam, stafet yang wajib kita punya hubungan dengan mereka sehingga kita benar dalam menerapkan ya Islam, Al-Qur'an dan sunnah ini. Nah, yang tentunya barakallahu fikum dijelaskan oleh para imam ulama ahlus sunnah Ya, karena ini sebagian ada syubhat. Perlu kita tahu dalam membantah syubhat, ya, yang penting ada ulamanya. Nah, dalam perselisihan asa apa saja, selama ada ulama, maka boleh silakan Anda memilih. Ini ucapan batil, ya. Ucapan berbahaya. Nah, Dan ini Berbahaya dari sebagian da'i yang dikenal dengan da'i sunnah, melebelkan sunnah, berpakaian sunnah, da'i salafi, tapi berdakwah dengan dakwah yang seperti yang saya sebutkan. Apa itu? Berdalilkan dengan khilaf. Selama ada khilaf, ulama ahlu sunnah mu'tabar, diakui kesunniahannya, maka jangan terlalu keras. Hah. Sekarang saya kasih contoh anda. Ulama Ahlussunnah berselisih tentang asma wa sifat. Ya. Imam An-Nawawi Ibnu Hajar jatuh dalam mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sifat tangan ditakwilkan kekuasaan. Sifat wajah ditakwilkan kemuliaan. Apa namanya ini? Hah? Penyimpangan. Ya. Apakah Anda mengatakan orang-orang yang berselisih tafadhol, silahkan karena selama ada ulama muktabar yang berpendapat dengannya, maka boleh Anda berpendapat dengan itu. Jangan terlalu keras. Subhanallah, aina ukul? Mana akal yang sehat? Mana ilmu yang hak? Para ulama keras dalam membantah orang-orang yang menyeleweng di atas asma wa sifat di atas akidah. Nah, dan itu ucapan yang tidak benar. Adapun ulama yang tergelincir seperti Imam An-Nawawi bin Hajar diberi uzur oleh para ulama karena ada sebabnya. Belum sampainya hadis, belum sampainya nasihat di zamannya. Ya. Barakallahu fikum sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan akidah. Itu mungkin sebagai manusia biasa karena ada sebab-sebab sehingga diberi uzur. Itu berdasarkan penelitian ulama. Ini juga kita tidak asal ngomong, tapi kita merujuk kepada ulama yang telah meneliti dari ulama terdahulu di zamannya beliau sampai di zaman kita sekarang. Di kesimpulannya diberi udur Imam An-Nawawi Ibnu Hajar dalam penyimpangan atau penyelewengan beliau mereka berdua dalam asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal yang lain, dalam fikih misalnya. Ya, Abu Hanifah misalnya berpendapat Al-Fatihah bukan rukun solat. Boleh tidak membaca Al-Fatihah, sah solatnya. Hah? Oh tidak apa-apa, kau muslimin. Solat tanpa Al-Fatihah, apakah begitu? Padahal fikih. Tidak. Kita wajib menjelaskan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya dari murid-muridnya adalah salah dan keliru bertentangan dengan dalil ini dan ini. Itu yang benar. Tegas. Dan kita mentahdir orang-orang yang mengatakan solat boleh tanpa membaca suratul fatihah. Ini kita tidak mengatakan ini ijtihadiyah. Karena ini melanggar nas nusus Al-Quran dan sunnah yang jelas. Ya, bukan ijtihadiyah yang boleh toleransi di dalamnya. Nah, itu perkara-perkara yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang yang yang nas yang menyebutkannya, menjelaskannya, maka itu boleh kita katakan masalah istihadiyah yang boleh ditoleransi di dalamnya. Nah, sehingga yang selalu berdalilkan perselisihan-perselisihan ya, selama ada pendapat maka tidak mengapa, termasuk mengirim suratul Fatihah di kuburan. Ya, tidak apa-apa. Jangan terlalu keras. Kenapa? Ada ulama yang berpendapat. Ibnu Taimiyah misalnya. boleh mengirimkan suratul Fatihah mayit yang ada di alam kubur. Subhanallah. Ya. Mana dalil? Mana dalil yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah yang kita kirim di alam kubur mayit itu sampai Subhanallah. Justru yang ada adalah dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang dijelaskan para ulama kita. Tidak sampai. Membaca Al-Quran di atas kuburan itu bid'ah. Ya. Mengkhususkan Yasin. Bid'ah. Nah, terputus seluruh amalan. Tidak sampai. Barakallahu fikum. Yang ada adalah doa. Didoakan. Kita mendoakan mereka. Baik dalam sholat kita. Atau di dalam berdirinya kita, duduknya kita, kita doakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Bukan dengan cara mengirimkan suratul Fatihah. Ya, tidak sampai, tidak akan sampai barakallahu fikum. Dan itu pendapat yang benar ya dan tidak ada dalil yang mengatakan itu sampai. Maka tidak boleh kita kemudian berdakwah bergampang-gampangan mengatakan jangan terlalu keras kemudian itu adalah masalah ijtihadiyah, khilafiyah, ada ulama yang berpendapat dengannya. Tidak seperti itu dakwah sunnah, dakwah para ulama sunnah. Nah, kemudian ikhwan fillah azzakumullah yang ketujuh, wajibnya menjauhi hizbiyah dan jamaah-jamaah. Jadi harus ada hubungan dengan ulama sunnah dengan dawabit, kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi secara global. Nah, kemudian yang ketujuh, wajibnya menjauhi dari hizbiyah dan jamaah-jamaah sirriyah. Jamaah-jamaah sirriyah ini jamaah-jamaah yang terselubung ya, seperti Ikhwanul Muslimin, ah, Hizbut Tahrir, ada lagi sekarang uh, apa ATS, apa? Uh, Hay'a, Hay'a Tahrir Surya. Nah, HTS, Hay'a Tahrir Surya yang menggulingkan sekarang uh, Bashar al-Assad. Ya, yang dia adalah Syiah. Ya, Syiah Nusairi. Ya, dan para ulama kita telah menjelaskan berbicara alhamdulillah Antum dengar khutbah Syekh Abu Abdullah La, ya, ada uh, kalam dari Syekh Syekhona Syekh Muhammad bin Hadi, ya, dan masyayikh yang lainnya. Alhamdulillah bahwa Bashar al assad ini adalah Syiah, ya. Nusairi bahkan lebih parah daripada Syiah Rafidah. Nah. Ya, para ulama bersyukur dengan dia digulingkannya, tetapi perlu dijelaskan ada subhat pengkaburan dari kelompok-kelompok hizbiyah ini tadi memuji orang-orang yang menggulingkannya. Ah, ini dakwah yang tidak benar. Dia harus dijelaskan bahwa yang menggulingkannya adalah pemahaman khawarij. Saudaranya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang semisalnya yang mendengung-dengungkan khilafah-khilafah Islamiyah tetapi usul-usul syariat dilabrak, diremehkan, prinsip-prinsip sunnah tidak ditegakkan. Subhanallah. Sekedar khilafah, khilafah, khilafah. Kan kadang-kadang pimpinan-pimpinan ini membodohi orang yang di bawahnya. Dia punya hubungan dengan Yahudi, dengan kufur, kufriya, syirkia, tapi orang-orang yang di bawah ini tertipu, tidak tahu. Naudzubillah. Dan ini pentingnya mengembalikan kepada siapa? Ahlul ilm, kepada ulama. Kita harus merujuk kepada ulama dalam perkara-perkara kontemporer nawazil yang seperti ini perkara besar terkait dengan negara, terkait dengan presiden, kepemimpinan wajib atas bimbingan para ulama sunnah. Maka dalam perkara ini silakan Anda mendengarkan ya yang saya nukilkan tadi terkait dengan Syria atau Suria yaitu khutbah Jumat dari Syekh Abu Lala, kemudian kalam dari Syekh Nasir Muhammad bin Hadi dan juga ada bantahan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili barakallahu fikum ini penting ya untuk kita mengembalikan kepada ulama sunnah. Taib, sudah jam 12 kurang 7 menit. Subhanallah. Masih usul yang ketujuh. Kaif. Nah, jadi wajib kita menjauhi kelompok-kelompok hizbiyah ini tadi dengan jenis-jenisnya, ya. Sekarang bukan saja Ikhwanul Muslimin, ya, ada Turafiyun, ya Utraf, itu menyebar di Indonesia, pimpinannya siapa? Abdul Rahman Abdul Khalik di Kuwait. Ya, yang ditahdir oleh ulama bahkan ditabdi oleh ulama yang mengikrarkan tauhid hakimiyah yang ujungnya kepada pemahaman khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga pemerintah Indonesia, pemerintah negara-negara Islam Arab Saudi dikafirkan semuanya. Halal, boleh dibom, boleh di apa? Eh, dibunuh, ya. Naudzubillah. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah secara kafah. Hah. Padahal mereka sendiri, pada diri mereka sendiri, dia tidak menegakkan usul-usul sunnah. Tauhid saja tidak beres, sunnahnya tidak beres. Bagaimana dia menuntut orang lain bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Ini dakwanya Said Kutub dalam kitabnya yang dibantah oleh para ulama tafsir fi dhilal Quran dolalat kesesatan yang sangat banyak dipenuhi dengan kesesatan dalam akidah dalam perkara sunnah dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, karena mereka merujuk kepada tokoh-tokoh yang seperti ini yang diwarisi oleh Hasan al-Banna tokoh Ikhwanul Muslimin. Kalau sekarang Yusuf al-Qaradawi Mesir. Ya. Maka barakallahu fikum kelompok Yauturoth ditahdir. Mereka mengaku salafi, berpakaian salafi dan punya toko-toko di Arab Saudi, di seluruh dunia, di Indonesia. Banyak. Ustadz-ustadznya banyak. Yang digelari dengan Turofiyun. Pengikutnya Yauturoth. Yang diremehkan oleh da'i-da'i tadi itu. Cuman permasalahan berselisih Yauturoth. Berpecah-berpecah. Ini jamaah perpecahan. Menuduh Ahlus Sunnah Salafi sebagai jamaah perpecahan. Karena sebab berselisih dalam perkara Yahuturoh. Nah, ini dalil bahwa dia ini ya jahil terhadap manhaj. Nah, atau tidak paham ter tentang Yahuturoh. Ya, kalau paham maka perkaranya lebih lebih besar madorotnya, kejelekannya. Juga sururiyah, Muhammad Surur. Ini kelompok-kelompok kontemporer yang sekarang. Pengikut Surur Zainal Abidin. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin yang bermukim di London. Sana di negeri kufar ya tetapi fatwanya seluruh dunia nah Sallallahu Alaihi wal afiyah sebagian dai dai sekarang punya hubungan dengan mereka ya yang di media-media yang mengatasnamakan sunnah dakwah ini dakwah ini dakwah ini nah mereka punya hubungan dengan tokoh-tokoh turafiyin ini ulama-ulamanya ya punya hubungan dan juga ada kelompok Haddadi Mahmud Al-Haddad yang mengklaim ulama-ulama kita sebagai murjiah Imam Al-Albani dibilang murjiah. Hah? Karena mereka berkeyakinan bahwa adamul udzur birjahal. Orang yang jahil tidak dikasih udur Ya, sehingga pemerintah awamnya Indonesia udur tentang jahil terhadap perkara tauhid atau jatuh dalam kesyirikan kecil, ya, tidak dikasih udur dikafirkan semuanya. Sehingga orang yang memberi udur dikatakan murjiah. Dituduhlah Syekh bin Bas, Syekh Albani murjiah. Ini kelompok apa? Al-Haddadi. Haddadiyin. Nah, dan kelompok-kelompok yang semisalnya di zaman sekarang. Ya. Yang berpakaian sunnah yang menggembar-gemborkan sunnah. Naam. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, maka wajib untuk kita menjauhkan diri dari mereka semuanya. Dari kelompok-kelompok hizbiyah ini tadi. Azan jam 12 lewat 10 ya. Tapi sebenarnya saya ingin membacakan uh, keterangan beliau di prinsip yang ketujuh ini. Tapi Allah waktu 6. Ini sangat bagus ya. Keterangan beliau. Allah alam bisawab. Saya juga mau buang air kecil. Nah, darurat uh, bagaimana baiknya kita tutup mungkin sejenak pada Ba'da duhur kita lanjutkan satu poin insyaAllah. Untuk usul yang ketujuh ini. Nah. Taib saya tutup dulu sementara. Ba'da duhur kita lanjutkan insyaAllah 10 atau 15 menit. Biiznillah. Taib. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Akhiru dawanan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.